Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan dan anugerah kepada kita semua. Dan tentunya kenikmatan yang paling besar, yang paling agung adalah dibukakannya hati kita untuk memeluk agama Islam dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam belum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak terhingga, yang tidak terhitung, kenikmatan keamanan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, dan ini semua perlu disyukuri. Karena Allah SWT menjanjikan bagi orang yang bersyukur dengan tambahan nikmat dan mengancam orang yang tidak bersyukur kepada Allah dengan adab yang pedih. Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal <clears throat> Insyaallah pada hari ini Hari Ahad tanggal 10 Rabi Thani 1438 Hijriah Kita akan memulai program yang baru <clears throat> Yaitu tanya jawab melalui Radio HSI dan semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan acara ini. Dan telah terkumpul e, di depan kami beberapa pertanyaan dari para peserta sekalian. Seperti yang sudah diketahui, insya Allah hari ini jadwal untuk angkatan 134 dan pertanyaan yang akan kita jawab adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Baik. Pertanyaan yang pertama dari saudari Ning Supriyani. Pertanyaan yang beliau sampaikan ada dua. Yang pertama, disebutkan di dalam kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Setelah kita mempelajarinya dan ternyata dahulu berislam, kita masih jauh panggang dari api dan ada poin-poin yang sengaja atau tidak sengaja terlakukan. Apakah sudah batal Islam kita? Yang jelas, eh, Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan karunia kepada kita mengajarkan kepada kita yang sebelumnya tidak kita tahu. Dan ini pentingnya menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, meskipun mungkin ada sebagian yang pembatal keislaman mana yang hak. Sehingga seorang muslim apabila sudah tahu itu adalah termasuk pembatal keislaman, ya segera dia memperbaiki tauhidnya, memperbaiki agamanya dan selama nyawa ini belum sampai ke tenggorokan, maka Allah SWT akan menerima tobat seseorang. Allah eh, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yakbalu taubatal, eh, taubatal abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir. Yang dimaksud dengan yugharghir di sini adalah ya sampainya nyawa ke tenggorokan. Artinya sekarang alhamdulillah ya kita sudah tahu, maka kita perbaiki diri kita. Nah, kemudian yang kedua, jika kita melihat lingkungan yang masih suka melakukan ziarah kubur rutin, terutama ke makam-makam wali Songo, sudah diberi penjelasan kepada yang bersangkutan. Apakah bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan kafir meskipun masih sholat dan mengerjakan rukun Islam yang lain? ala kulihal e, kita terus berdakwah. Ya, kita terus mendakwai dan jangan kita berputus asa. Ya, dan kita berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena mungkin ya e, kekurangan dari diri kita sendiri, artinya kita kurang di dalam menjelaskan. Dan juga kita bisa mencari e, sebab-sebab uh, yang lain yang melalui buku misalnya atau melalui majalah atau kita meminta ustadz yang e, mungkin lebih jelas penjelasannya daripada kita, artinya kita terus berusaha. Adapun masalah menghukumi kafir atau tidak kafir, maka ini adalah e, wazifah, ini adalah tugas para ulama yang mereka sudah sampai derajat ijtihad. Ya, jadi kita terus berdakwah saja, ya terus berdakwah saja dan e, jangan kita putus asa dalam mendakwai e, saudara-saudara kita tersebut dan Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan siapakah yang lebih bagus ucapannya ya daripada orang yang berdakwah kepada Allah ya ini menunjukkan bahwasanya ucapan orang yang da yang dakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan melarang dari yang mungkar makin adalah sebaik-baik ucapan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin Allah SWT memberikan hidayah dengan sebab dirimu. Satu orang itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Ya seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah, itu sudah e, kenikmatan dan juga pahala yang luar biasa bagi seseorang. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari saudari Nur, Nuriana. Pertanyaan beliau, apakah perbedaan antara syirik dengan kafir? Apakah orang yang melakukan kesyirikan masih bisa masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang 72 golongan dari 73 golongan? Perbedaan antara syirik dengan kafir atau lebih tepatnya mungkin syirik dengan kekufuran. Kekufuran ini lebih umum daripada kesyirikan. Ya, kekufuran ini sebabnya banyak. Ya, seseorang bisa keluar dari agama Islam, bisa kafir, bisa kufur. Ini sebabnya banyak. Di antaranya adalah karena berbuat syirik yang besar. Atau nifak yang besar ya jadi kufur ini lebih umum daripada syirik. Setiap syirik yang besar itu pasti kufur. Tetapi tidak setiap kekufuran itu syirik. Gitu. Jadi e, dosa kufur ini lebih e, lebih umum daripada e, dosa syirik. Oleh karena itu Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Artinya orang kafir terkadang dari ahlul kitab ya dan terkadang dari orang musyrikin. Karena memang kekufuran ini lebih lebih umum daripada e, kesyirikan. Nah, kemudian apakah orang yang melakukan kesyirikan masih bisa masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kesyirikannya sampai syirik yang besar, maka tidak termasuk umat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang muwahid, ya orang-orang yang mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itulah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang e, sudah melakukan kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka yang demikian tidak termasuk dalam golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam hadis iftirakul ummah, hadis perpecahan umat, beliau mengatakan sataftariqu ummati. Sataftariqu ummati akan berpecah belah umatku. Dan umatku di sini maksudnya adalah umat Islam yang mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Umat Islam yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat dan tidak membatalkan dua kalimat syahadat tersebut dengan ucapan atau dengan dengan amalan. Ini adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sudah membatalkan syahadatnya, baik syahadat yang pertama atau syahadat yang kedua, maka dia sudah keluar dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Rosalina dalam penjelasan pembatal keislaman yang ke-8 yaitu menolong orang-orang musyrikin dalam memerangi orang-orang muslim Apakah memilih pemimpin kafir saat ini termasuk di dalamnya? Bagaimana pemimpin kafir daripada pemimpin Islam? Di dalam hatinya tetap beriman kepada Islam. Ya, tentang masalah yang pertama, yaitu memilih pemimpin kafir. Jelas ya dalam Al-Quran Allah SWT melarang menjadikan orang Yahudi dan juga orang Nasrani ya sebagai pemimpin. Ya Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan juga orang Nasrani sebagai wali. Dan makna wali di dalam bahasa Arab, ya ini memiliki makna yang banyak di antaranya adalah pemimpin. Ya janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin, sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang memiliki wala kepada mereka, maka di antara kalian, maka dia termasuk mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini jelas. Menunjukkan kepada kita ya tentang larangan mengangkat seorang e, kafir baik orang Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin kita. Dan ini mencakup ya pemimpin yang e, di tingkat atas maupun di tingkat bawah maka jangan seorang muslim dan orang yang beriman mengangkat ya orang kafir sebagai pemimpin. Dan di dalam ayat yang lain, masih dalam satu surat yaitu dalam e, surat Al-Maidah ayat yang ke-57, ya Allah menegaskan tidak bolehnya kita menjadikan seorang yang menghina agama kita atau menjadikan agama kita sebagai bahan ejekan atau bahan permainan ya sebagai orang sebagai wali kita, sebagai pemimpin kita. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian bahan ejekan dan juga bahan permainan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum dari kalangan orang-orang ahlul kitab sebelum kalian wal kuffar demikian pula orang-orang kafir aulia sebagai wali. Ya, sebagai wali yaitu sebagai pemimpin. Dilarang kita menjadikan orang yang sudah menjadikan agama kita sebagai bahan ejekan, bahan permainan sebagai sebagai wali, sebagai pemimpin. Kemudian Allah mengatakan Allah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah in kuntum mu'minin kalau kalian benar-benar beriman. Ya, dan ini eh, juga jelas menunjukkan kepada kita larangan ya mengangkat ya pemimpin dari kalangan orang kafir. Kemudian bagaimana hukumnya jika orang Islam tersebut yang tidak mau belajar memahami Al-Quran atau mungkin hanya ikut-ikutan saja dalam memilih pemimpin kafir daripada pemimpin Islam. Kita lihat ya kalau misalnya e, tidak ada di dalam hatinya <clears throat> rida dengan kekufuran dan tidak ada keinginan supaya e, agama orang kafir ini lebih tinggi dan lebih menang daripada kaum muslimin atau lebih menang daripada agama Islam dan dia masih dalam keimanan di dalam hatinya tetapi karena hawa nafsunya karena cintanya dengan dunia atau karena harta yang dia inginkan kemudian dia memilih pemimpin yang kafir maka dalam keadaan seperti ini dia berbuat maksiat ya tidak sampai keluar dari agama Islam ini adalah perbuatan maksiat melanggar apa yang sudah Allah larang di dalam Al-Qur'an Adapun apabila sampai ada di dalam hatinya ya dengan memimpin atau dengan memilih orang yang kafir tersebut sebagai pemimpin dan e, di dalam hatinya rela dengan kekafirannya dan ingin supaya umat Islam ini terkalahkan dan bagaimana supaya orang kafir ini menjadi pemenangnya maka dalam keadaan demikian dikhawatirkan ya ini sudah sampai derajat kekufuran ya sampai derajat kekufuran yang uh, apa yang tentunya kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ukti Endang Susilawati. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya apabila di dalam suatu amalan kita mengikhlaskan kepada Allah amalan tersebut namun disertai niat yang lain. Misalnya, seorang istri yang menunaikan tugas rumah tangga dengan sebaik-baiknya untuk meraih rida Allah dan juga untuk menyenangkan hati suaminya. Ya, kalau maksudnya adalah seperti contoh yang disebutkan, tidak masalah. Ya, karena memang e, menyenangkan hati suami ini suatu yang matulub, sesuatu yang diinginkan. Tapi jangan sampai hanya karena itu saja, ya, supaya dia mendapatkan pahala dari Allah, ya. Jadi niat yang pertama seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan ini kita mencari ridha Allah Azza wa Jal. Ya, supaya Allah Swt memberikan pahala. Ya, di samping itu ya tidak masalah kita juga ingin yang menyenangkan hati suami karena memang dalam sebuah hadis disebutkan juga ya bahasanya termasuk amalan yang eh, apa dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah memasukkan kesenangan pada hati seorang muslim. Ya, memasukkan kesenangan pada hati seorang muslim. Jadi kita e, sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya membersihkan rumah, kemudian eh, membereskan e, apa? E, urusan rumah, membereskan rumah dengan tujuan supaya suami kita bahagia dan seterusnya, maka insya Allah mendapatkan pahala dengan niat kita. Ya, mendapatkan pahala dengan niat kita. Karena memang Allah ridho. Ya Allah senang apabila uh, suami itu ridho kepada istrinya. Ya, jadi insya Allah uh, dengan niat seperti tadi nggak masalah. Jadi kita uh, tujuannya adalah meraih ridho Allah dan juga untuk menyenangkan hati suaminya karena memang kita diperintahkan ya sebagai seorang e, wanita untuk ya membuat e, ridho dan membuat senang, membuat nyaman ya suaminya. Baik, kemudian yang kedua, bagaimanakah dengan seorang muslim yang tidak tertarik mengamalkan sebuah sunnah dengan dalih bahwa dia memahami sunnah Rasulullah saw secara kontekstual, bukan tekstual. Apakah hal tersebut bisa menjerumuskan ke dalam pembatal keislaman? Ala kulihal orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena benci, ya maka ini dikhawatirkan masuk di dalam hadis mandrogi ba'an sunnati falai samini. Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak e, mengamalkan sebuah sunnah bukan karena benci, tapi karena mungkin sedang malas atau karena memang e, dalam keadaan lemah, ya maka yang demikian tidak termasuk ya dalam hadis tadi. Jadi hadis tadi adalah bagi orang yang benci dengan sunnah Rasulullah SAW tidak mengamalkan sunnah karena benci dengan sunnah tersebut. Ya maka ini masuk dalam hadis tadi. Ya dan dikhawatirkan termasuk ya orang yang membenci apa yang sudah Allah turunkan. Ya dan tentunya ini adalah bahaya yang besar. Tapi kalau e, alasannya adalah karena e, e, di antaranya adalah karena mungkin dalam keadaan malas, ya seperti apa dia mengetahui sunnah dan tahu bahwa ini adalah sunnah yang sabitah yang tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia dalam keadaan ya lemah dalam keadaan malas dan setiap dari kita demikian ya tidak tidak uh, kita semua tidak eh, selalu dalam keadaan semangat dalam melakukan sunnah. Dalam beberapa keadaan kita ya terkadang tertimpa malas dan lain-lain, tapi kita tahu ini adalah sunnah dan kita mencintai sunnah, ya dan ini tentunya tidak sampai kepada uh, apa derajat seperti dalam hadis tadi, falaisa minni bukan termasuk golonganku. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara Turisno. Beliau mengatakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustaz Hafizullah. Apakah termasuk kekufuran apabila seseorang yang sudah tahu tauhid akan tetapi mendiamkan di dalam anggota keluarganya yang melakukan kesyirikan karena orang tersebut belum mampu untuk menasihati anggota keluarganya? Ya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan man ra'a minkum munkaran man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu yang mungkar, maka adalah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dan barang siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Ini menunjukkan uh, penanya yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pendengar semuanya bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran baik di rumahnya atau di jalan atau di kantornya. Man ra'a, barang siapa yang melihat. Melihat dengan matanya. Ya, melihat sebuah kemungkaran yang tidak diridhai oleh Allah baik itu maksiat ataupun kekufuran ataupun yang lain maka diharuskan kita untuk mengingkari. Yang pertama adalah dengan tangan. Maksudnya barang siapa yang punya kemampuan merubah kemungkaran dengan tangan. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah dengan kekuasaan. Ya, kalau kita adalah punya kekuasaan ya di di rumah kita sendiri, kita sebagai kepala rumah tangga dan kita punya kekuasaan. Istri dan anak kita di bawah kita kalau kita melihat kemungkaran maka kita rubah dengan kekuasaan yang kita miliki. Diambil atau disimpan atau disembunyikan atau dilarang dan seterusnya karena kita memang punya kekuasaan. Kalau tidak mampu karena kita memang tidak berkuasa di situ, maka dalam keadaan demikian mengambil e, cara yang kedua yaitu dengan lisan. Ya, kalau tidak mampu dengan kekuasaannya dengan lisan. Artinya kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita, kita sebutkan dalilnya atau kita bacakan kitab ya kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan yang kufur dan ini adalah perbuatan yang syirik dan seterusnya tentunya dengan kaidah-kaidah yang lain yang kita harus lemah lembut yang di dalam berbicara dengan niat yang ikhlas tentunya di dalam menasehati ya kalau tidak mampu maka baru mengambil ya cara yang ketiga dan yang paling lemah dengan hati artinya mengingkari dengan hati ya kalau memang kita tidak memiliki kekuasaan di tempat tersebut ya dan kita tidak bisa berbicara dengan lisan atau belum mampu maka dalam keadaan demikian minimal ya dan minimal tidak boleh kurang dari itu kita mengingkari dengan hati kita yaitu dengan cara membenci membenci kemaksiatan tersebut ya membenci kesyirikan tersebut Wadzalika ab'aful iman dan yang demikian adalah ya selemah-lemah iman. Dan ini bukan menunjukkan bahwa kita mengingkari dengan hati terus, tapi kita berusaha ya berusaha memperbaiki diri kita. Terus kita belajar dan mungkin ya sampai kita nanti pada suatu saat ya Allah SWT membukakan ya pintu ilmu bagi kita, kemudian mungkin ada jalan yang lain sehingga kita bisa naik ya e, tingkatan dalam me, e, dalam melarang kemungkaran yaitu mungkin dengan lisan ya mungkin eh, satu saat atau sekarang kita ingkari dengan hati ya tapi kita terus belajar terus belajar sehingga nanti bisa mengingkari dengan lisan baik kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudari Rohmiati seseorang yang membela dan memilih orang kafir untuk jadi pemimpin Padahal sudah disampaikan dalil tentang larangannya. Apakah bisa membatalkan keislaman? Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau misalnya kalau misalnya sebab dia e, memilih tersebut adalah karena dunia, ya, e, karena dunia, karena tertipu dengan mungkin katanya dia adalah orang yang adil atau karena memang menginginkan harta, menginginkan jabatan dan seterusnya maka yang demikian adalah kemaksiatan ia tidak sampai membatalkan keislamannya. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Hani, bagaimana hukumnya orang yang masih mengikuti ritual-ritual kesyirikan tapi KTP-nya Islam atau mengaku dirinya muslim? Yang jelas yu'allam, ya orang yang demikian diajari. Ya kita ajari dan kita dakwai yang pelan-pelan itu tugas kita sebagai seorang muslim yang mendakwai manusia yang lain dan betapa banyak kebodohan ya kejahilan yang ada di sekitar kita dan ini butuh uh, juhud dan juga kesungguhan dari kita semua kerjasama dari kita semua bagaimana kita menyampaikan agama Allah yang hak yang intinya adalah dua kalimat syahadat tauhid dan juga mutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain yang sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing mendakwai keluarga kita sendiri, tetangga kita, maka kita lakukan. Ya, dan kalau kita bisa lebih dari itu, maka tentunya ini adalah lebih baik. Ala kulihal, ya tugas kita hanya menyampaikan ya kepada mereka semampu kita sebagaimana Allah ya memberikan hidayah kepada kita dan kita senang bahagia ketika eh, mendapatkan hidayah tersebut, maka kita berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita senang dan bahagia ketika e, mendapatkan hidayah, hidayah tauhid, hidayah sunnah, maka demikian harusnya perasaan seorang muslim, ya, dia berusaha untuk menyampaikan hidayah tersebut kepada orang lain. Itu adalah e, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Pertanyaan selanjutnya dari Maryuniati ada teman kantor sering kesurupan. Suatu hari pas kesurupan saya ada sama dia fulanah bersama teman-teman yang lain. Kemudian untuk menyembuhkan kami membaca ayat kursi tiga kul mungkin maksudnya adalah kul Allah kul a'udzu birabbin nas dengan kul a'udzu birabbil falak terus menerus tetapi tetap saja kesakitan. Saat itu ada teman yang suaminya fulan suka suka ngobati fulanah. Waktu itu via HP dibacakan yang saya dengar ayat kursi dan tiga kul tapi nggak sembuh juga. Akhirnya dibawa ke rumah fulan. Karena tadi dibaca ayat kursi, saya berprasangka baik ini sesuai, sesuai syar'i. Tapi setelah sampai di rumahnya dengan perantara tasbih dia malah dialog sama jin di dalam tubuh fulanah. Salah satu dialog jin itu mengatakan bahwa dia iri dengan fulanah karena praktek dokter giginya makin baik dan e, jangan sakiti saya. Jin karena hanya disuruh spontan saya bertanya lirih. Tapi kita singkat. Taib salah satu dialog jin itu mengatakan bahwa dia iri dengan fulanah karena praktek dokter giginya makin baik dan jangan sakiti saya. Jin, karena hanya disuruh spontan saya bertanya lirih. Astagfirullah, siapa itu? Saya sebetulnya nggak butuh jawaban karena nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi dijawab sama fulan, ini cerita lama. Ada teman fulanah yang pernah kerjasama dengan dia sekarang sudah enggak. Saya kaget karena sepengetahuan saya yang pernah kerjasama dengan Fulana itu saya dan saya justru waktu itu yang tertolimi kerjasama dengan dia makanya saya mundur baik dengan cara baik-baik terus. Saya tanya kenapa tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti itu katanya saya langsung keluar takut dihukumi kufur. Apakah apapun risikonya risiko di mana apa yang dituduhkan benar Kenapa langsung keluar? Saya keluar karena takut lama-lama di majelis kufur. Nanti saya dihukumi kufur jika setelah saya sholat taubat untuk mohon ampun karena mendatangi majelis kufur. Pertanyaan, karena saya awalnya percaya bahwa dia ngobatin dengan cara syar'i kemudian mengingkarinya, si akhir di akhir apakah saya dihukumi kufur? Apakah sudah bisa menghapus dosa saya setelah sholat taubat. Ala kayaknya perlu di, diulang lagi yang pertanyaannya, perlu saya baca lagi dengan cermat. Tapi e, pertanyaan di sini yang jelas kalau kita merasa itu adalah sebuah kesalahan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ya kesalahan berupa maksiat ataupun yang lebih besar dari itu atau lebih kecil maka kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis ya eh, at eh, ibu minadz-dzambi kaman la ya, kaman la dzamba Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang namanya tobat itu adalah tajubbu ma qablaha. Yang namanya tobat itu menghapuskan dosa yang sebelumnya. Ya, ala kuliah kalau itu adalah sebuah kesalahan, ya maka kita e, bertobat kepada Allah Azza wa dan memang di sana disyariatkan sholat taubat. Ya, sholat taubat apabila seseorang e, melakukan kemaksiatan, maka dia segera berwudu ya dan melakukan sholat ya dua rakaat, maka diharapkan e, yang demikian adalah termasuk Eh, sebab diampuninya dosa seseorang. Ya. Bagaimana saya menghadapi fitnah ini? Karena di hadapan saya fulanah teman sama fulanah karena sakit hati sekali kenapa dia tega cerita pada fulan seperti itu. Fitnah yang sangat menyakitkan. Baik. Ala kulihal itu yang yang mengucapkan demikian mungkin ya dari jin sendiri yang kita tahu bahwasanya mereka berusaha untuk mengadu domba di antara di antara manusia. Ya mereka berusaha untuk mengadu domba bagaimana dua orang yang saling mencintai karena Allah ya terpisah antara suami dengan istrinya terpisah. E, yang demikian ya e, dilupakan saja dan kita husnudzon kepada si fulan dan siapa di antara kita yang tidak pernah merasa bersalah ya sebagaimana saudari kita pernah punya perasaan yang tidak baik kita pun juga demikian ya dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menjadi seorang yang pemaaf. Yang di antara sifat orang yang bertakwa adalah wal afina aninas. Mereka adalah memaafkan manusia. Memaafkan manusia dan Allah Swt wa di antara namanya adalah al-afu yang maha pemaaf. Ya. Dan sebagaimana kita senang dan bahagia apabila Allah memaafkan dosa kita, maka demikian pula kita berusaha untuk ya memaafkan ya kesalahan saudari kita. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Ya, apakah engkau tidak senang apabila Allah mengampuni kalian? Ya, kita sebagai seorang muslim ya, senang apabila Allah memaafkan kita dan mengampuni dosa kita, maka demikian pula kita sebagai seorang muslim berusaha untuk memaafkan. Dan kalau kita memaafkan, ya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar daripada seseorang membalas atau mengikuti hawa nafsunya. Dan itu bisa dicoba. Dan sudah merasakan orang yang merasakan, dia akan lebih tenang di dalam hidupnya. Ia memaafkan orang lain padahal kita mampu untuk membalas. Ya Allah mengatakan, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Wallahu ghafurur rahim. tidaklah kali tidaklah mereka memaafkan Tidaklah mereka berpaling, itu pura-pura tidak tahu. Yang berpaling dari kesalahan orang lain. Bukankah kalian cinta dan senang apabila Allah mengampuni dosa kalian? Dan Allah adalah yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Baik, uh, pertanyaan sudah habis dan waktu masih 15 eh, menit lagi. Nah, e, mungkin sampai di situ dulu. E, eh, insya Allah kita lanjutkan pekan depan untuk e, gelombang yang lain. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya berpesan kepada para peserta sekalian, eh, peserta HSI khususnya, dan juga kaum muslimin secara umum supaya eh, terus istiqomah, ya belajar dan mempelajari agama ini, bersabar dan terus bersabar, isbiru wa sabiru, bersabarlah dan terus bersabar, bermujahadah, ya untuk eh, mendalami agama Islam, ya karena yang bisa memperbaiki keadaan kita di antara sebabnya adalah ya di antara sebabnya adalah dengan tolabul ilm. Yang memperbaiki keadaan kita eh, keadaan apa saja? Ya keadaan eh, keimanan kita, ketaatan kita, ya keadaan ekonomi kita. Maka ini di antara sebabnya yang paling utama adalah tolabul ilm, ya dengan ya mempelajari ilmu agama. Nah, di dalam sebuah hadis ya orang yang paham tentang agama itu menunjukkan Allah ingin kebaikan bagi orang tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufakihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan dia fakih terhadap agamanya, dijadikan dia paham terhadap agamanya. Oleh karena itu sekali lagi eh, kita berharap ya supaya eh, para peserta sekalian dan juga kaum muslimin ya secara umum untuk ya e, terus istiqomah dalam menuntut ya ilmu agama ini sampai kita meninggal dunia. Ya tidak dibatasi sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi sampai meninggal dunia. Selama kita masih bisa belajar, maka kita terus belajar. Wallahu taala a'lam sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.